Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-munada. Di sini kita melihat ada pembahasan tentang anwa'u al-munada, ya, macam-macam munada. Di awal telah kita jelaskan secara ringkas bahwasanya secara umum munada itu mansub karena termasuk salah satu dari mansubatul asma akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan melihat ternyata di sana ada munada yang dia tidak mansub. Ya, ada munada yang dia tidak mansub. Maka kita akan melihat ya dengan jelas pada pembahasan kita kali ini. Kita perhatikan bahwasanya munada itu terbagi menjadi dua ada munada yang mansub dan ini bentuk yang umum ya ada munada yang dia itu mabniyun ala alamat raf'i jadi munada ini dia mabni ya. mabni dengan tanda rofaknya ya dia mabni dengan tanda rofa ya tanda rofa itu bisa dengan dhammah ya bisa dengan alif atau bisa dengan apa bisa dengan waw ya tergantung ya tergantung bentuknya apakah bentuk mufrad ataukah bentuk musanna atau bentuk jamak ya masing-masing ya mempunyai tanda yang berbeda ya sendiri-sendiri intinya munada di sini dia bisa berbentuk apa mabni dengan alamat rofaknya ya mabni dengan alamat rofak baik untuk kelompok yang pertama kita melihat di sini munada yang mansub ya munada yang mansub e, munada yang mansub ini maksudnya apa munada itu dia selalu bentuknya mansub apabila terletak setelah huruf nida ya maka munada yang selalu mansub ini ada tiga keadaan ya ada tiga keadaan di mana setelah kemasukan huruf nida maka dia mansub ya setelah kemasukan huruf nida maka dia mansub Keadaan yang pertama adalah dia sebagai mudhof, ya, dia sebagai mudhof. Jadi apabila ada isim yang dia sebagai mudhof, kemasukan huruf nida, maka isim tersebut dia mansub, ya, apabila dia sebagai munada. Contohnya misalnya ya Abdullah, ya. Abdullah katanya kan Abdullah ya. Abdun ini kan mubab dari labdul jalalah Allah ya sehingga menjadi ya abdallahi abda dia mansub ya contoh yang lain misalnya ya rasulullahi ya, di sini ya ada kata rasul ya rasul dia adalah mubab ya maka dia mansub tatkala kemasukan salah satu dari huruf nida yaitu ya Contoh yang lain misalnya ya Aba Bakrin. Nah, di sini. Di sini ada aba, di sini ada aba. Karena termasuk apa? Dia ciri nasabnya dengan apa? Dengan alif karena termasuk apa? Asma'u al-khamsah ya, termasuk asma'ul khamsah. Maka dia ciri nasabnya dengan alif ya, maka dia mansub ya. Ya Aba Bakrin ya wahai Abu Bakar nanti dilihat ya pada pembahasan yang telah lalu tentang ciri-ciri nasab ya dari suatu isim nah, pernah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Baik, itu adalah kelompok pertama di mana munada maka dia mansub yaitu tatkala dia sebagai mubaf. Kelompok yang kedua apabila munadaknya itu dia dalam keadaan sebagai syabihun bil mubaf ya mirip dengan mubaf ya mirip dengan mubaf maksudnya apa syabihun bil mubaf maksudnya yang dikatakan dengan syabihun bil mubaf dia itu katanya tidak sempurna kecuali harus memang ya membutuhkan kata yang lain harus ada disandarkan dengan kata yang lain jadi dia ya belum sempurna apabila dia berdiri sendiri ya biasanya ada kata yang mengikutinya makanya kita katakan dengan syabihun bil mubaf ya mirip dengan mubaf ya ini terdiri dari dua kata atau lebih terdiri dari dua kata atau lebih ya apabila berdiri sendiri maka dia tidak sempurna harus ada kata yang di belakangnya ya ada kata setelahnya yang mengikutinya sehingga kita katakan dengan syabihun ya bil mudhaf mirip dengan mudhaf contohnya misalnya ya talian jalan wahai pendaki gunung di sini talian dia adalah syabihun bil mudhaf ya dia adalah syabihun bil mudhaf maka dia adalah mansub dia mansub ya Loh, tadi kembali ke pembahasan kita kok bisa dikatakan syabihun bil mudhaf ya karena maknanya tidak sempurna. Ya tolian misalnya. Wahai pendaki lu. Pendaki apa? Pendaki rumah atau pendaki yang lainnya. Maka kita munculkan kata setelahnya untuk menyempurnakan makna ini. Ya. Sehingga menjadi apa? Ya tolian jabalan. Wahai pendaki gunung. Dan dia sekali lagi mansub ya. Mansub. Baik contoh yang lain misalnya. Ya sa'iyan fil khairi Wahai orang yang berusaha berbuat baik. Di sini sa'ian dia adalah syabihun bil mudhaf. Dia mirip dengan mudhaf karena memang membutuhkan kata yang lain untuk menyempurnakan maknanya ya, untuk menyempurnakan maknanya. Ya, karena dia termasuk syabihun bil mudhaf, maka dia mansub. Ingat kelompok yang pertama ya, kelompok pertama dari munada, maka dia mansub ya. Sa'ian ya, ya sa'ian fil khair. Wahai orang yang berusaha berbuat baik. Contoh yang lain misalnya ya hamilan hakibatan. Wahai orang yang membawa tas, ya, membawa tas di sini hamilan dia adalah sebagai syabihul bil mudhaf karena memang masih mempunyai ya kata yang harus menyempurnakan maknanya. Misalnya cuma kita katakan ya hamilan, wahai orang yang membawa, membawa apa? Membawa roti atau membawa apa? Membawa buku atau yang lainnya. Maka untuk menyempurnakan kata ini kita sebutkan hakibah ya untuk menyempurnakan kata ini. Sehingga hamilan dia adalah sebagai syabihun bil mudhaf ya, mirip dengan mudhaf. Ya hamilan hakibatan. Wahai orang yang membawa ya, seperti itu. Ya, dia bukan mudhaf loh ya, dia bukan mudhaf. Akan tetapi syabihun bil mudhaf. Ya, sekali lagi karena sebagai syabihun bil mudhaf, maka di sini dia mansub. Baik, itu adalah tentang keadaan yang kedua di mana munadaknya dia mansub, di mana munadaknya dia mansub. Baik, kemudian kita melihat keadaan yang ketiga ya, keadaan di mana munadaknya dia mansub. Keadaan yang ketiga adalah nakirah ghairu maksudah. Adalah nakirah ghairu maksudah. Ya, maknanya nakirah yang belum tentu orangnya, ya, nakirah yang belum tentu orangnya. Sebagai contoh misalnya, ya rojulan wahai lelaki. Lelaki yang mana? Ya pokoknya lelaki ya belum jelas ya belum belum jelas. Ya rojulan ya, maka dia mansub. Contoh yang lain, ya musliman wahai muslim. Muslim yang mana? Ya pokoknya muslim gitu kan. Kemudian ya taliban wahai mahasiswa. Ya, intinya bahwasanya nakiroh rumak maksudah dia belum jelas atau belum tentu orangnya sehingga apabila bentuk munadaknya adalah nakiroh gairu maksudah maka dia mansub. Baik ini adalah kelompok yang pertama dari munada di mana dia mansub, di mana dia mansub. Nah, kami kira sudah dapat dipahami.